Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Musnad Al-Imam Ahmad. Setelah kita menyebutkan Al-Ummahatus Sitt, Al-Ummahatus Sitt kitab induk yang enam atau dikenal dengan Al-Kutubus Sittah. Nah, barakallahu fiikum beserta biografi secara globalnya, sekarang kita berada pada musnad Imam Ahmad. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala kata beliau, "Na'am, karena kemarin mungkin ada sedikit kekeliruan di dalam menerjemahkan atau yang semisalnya, kita ulangi cepat ya. Kita ulangi cepat enggak masalah." Kata beliau di sini Musnad Al-Imam Ahmad. al muhaddisun ja'alul masanid fi ats-tsalitsah ba'da sahihain was sunan ahlul hadis mereka menjadikan Naam musnad-musnad itu berada di derajat ketiga setelah sahihain dan sunan. Sahihain dua, sunan empat. Ya enggak? Total berarti enam kan? Nah, derajat yang ketiga, enam setelah sahihain dan sunan adalah musnad ini. Paham? Naam. Wa min a'dhamil masanid qadran wa aktsar wa wa aktsar eh, wa min a'dhamil masanid wa qadran wa aktsariha naf'an dan termasuk musnad-musnad yang paling agung kedudukannya dan paling banyak manfaatnya musnad al-Imam Ahmad al Imam Ahmad faqad syahidalahul muhaddithun qadiman wa hadithan dan sungguh ahlul hadis terdahulu maupun belakangan mereka menyaksikan dan bersaksi bi annahu bawasannya kitab tersebut yaitu Musnad Imam Ahmad ajma'u kutubis sunnah wa aw'aha bahwasanya kitab tersebut adalah kitab sunnah yang paling mencakup dan paling lengkap awal eh, lengkap cakupannya lima yahtaju ilaih muslim fi dinihi wa dunia kenapa dikarenakan seorang muslim butuh kepadanya baik masalah agama pun, maupun dunianya kala ibnu kathir berkata imam ibnu kathir abul fida ismail bin umar rahimahullah beliau mengatakan la yuwazi musnad ahmad tidak ada yang menandingi atau setanding yang menyetarai Musnad Ahmad na barakallahu fikum eh, kitab Musnad eh, kitab atau kitabu kitab Musnadin fi kasratihi wa husni siyaqatihi nah tidak ada yang menandingi Musnad Ahmad kitab Musnad yang lain itu enggak ada yang menandingi atau menyetarai atau menyamai Musnad Ahmad ini nah fi kasratihi karena banyaknya juga dan juga bagusnya bentuk dan konteksnya, susunannya. Wa Hambal berkata Al-Imam Hambal Jama'ana abi ana wa Saleh wa Abdullah. Nah, telah mengumpulkan untuk kami bapakku. Nah, ana kemudian Saleh kemudian Abdullah fakoroh alaina kemudian dia membacakan di hadapan kami al-musnad tersebut. Wa ma sami'ahu ghairana dan apa yang dia dengar dari yang selain kami. Wakola dan dia berkata, hadal kitabu Imam Ahmad ini yang ngomong ya. hadal kitabu jama'tuhu min aksar min sab'i mi'ati alfi hadisin wa khamsina alfa. Kitab ini aku telah mengumpulkannya lebih daripada berapa kemarin? enam sab'atu eh, sab'i mi'ati alfin ratus ribu hadis, puluh ribu hadis. Lebih daripada apa? 750 hadis ya enggak? 750 ribu hadis. 750 ribu hadis ya kan? 6. Famakhtalafa fihi muslimun Semua perkara yang diperselisihkan oleh kaum muslimin min hadisin min hadis Rasulullah SAW dari salah satu hadis Rasulullah SAW farji'u ilaihi. Kembalikanlah kepadanya. Kembalikan musnad Ahmad itu. Kalau ada hadis diperselisihkan oleh para Minna kalau fikum kaum muslimin, kembalikanlah kepada Musnad Ahmad. Insyaallah dijumpai sana. Kalau ada itu hujah. Kalau enggak ada berarti bukan hujah. Secara global seperti itu. Kata beliau, fa in wajadtumuh, kalau kalian menjumpai di Musnad Ahmad, nah itu berarti hujah. Wa illa falaysa bihujjah. Kalau enggak dijumpai maka bukan hujah. Ini globalnya ya, ini global saja. Lakin qala Dzahabi akan tapi berkata Imam Dzahabi hadzal qaul minhu ala ghalibil amr. Ini ucapan dari Imam Ahmad secara garis global. Kebanyakan seperti itu. Kalau dijumpai dalam nas Ahmad berarti hujah itu. Tapi kalau tidak, nah maka bukan hujah ini secara globalnya seperti itu. Wa illa pada asalnya jika tidak demikian, ul eh, falana ahadits qawiyah. Kita masih memiliki hadis yang kuat. Di mana itu? Fi sahihain. Di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, was sunan. Di dalam sunan, sunan arba'ah itu ya. Wal ajza ma fil musnad. Dan beberapa juz yang tidak ada dalam musnad Cuman garis globalnya itu biasanya hadis-hadis itu ada dalam Musnad Ahmad itu. Artinya bukan berarti nggak ada yang keliru atau nggak ada salah nanti akan disebutkan nanti. Waqad zada fihi Ibnu Abdullah. Nah, Abdullah menambahkan dalam Musnad Ahmad. Nah, menambahkan di dalam Musnad Ahmad ziyadatin, tambahan-tambahan laisat min riwayat abi. Tapi tambahan ini bukan dari pernyataan bapaknya. Jadi Imam Ahmad punya anak-anak Abdullah. Abdullah ini menambahkan di dalam musnad bapaknya itu beberapa riwayat yang bukan dari bapaknya. Paham ya? Bukan riwayat bapaknya. Tu'raf wa tu'raf dan diketahui dikenal bi Zawaid Abdullah, dikenal dengan zawaidnya Abdullah. Abdullah anak Imam Ahmad. Wa zata fihi aidan Abu Bakar Al-Qati'i. Dan juga ada orang lain yang menambahkan yaitu Abu Bakar Al-Qati'i, alladzi rawahu an Abdullah an Abi, yang dia meriwayatkan dari Abdullah dan dari bapaknya dari Imam Ahmad berarti kan ziyadatin an ghairi Abdullah wa abi nanti ya nah barakallahu fikum tambahan-tambahan eh, yang bukan dari Abdullah dan bukan dari bapaknya juga paham ya nah maksudnya apa maksudnya barakallahu fikum maksudnya itu yang menambahkan sudah dua orang anaknya itu Abdullah dan Abu Bakar al qatim ini oleh karena itu nanti ada penjelasan para ulama bagaimana cara menggabungkannya itu katanya di dalam Musnad Ahmad itu ada hadis yang dhaif yang sahih, yang palsu pun ada. Kita katakan nanti sebagaimana akan sebutkan nanti. Nah, barakallahu fikum cara menggabungkannya. Sebenarnya dalam Musnad Ahmad itu kalaulah seandainya ada hadis dhaif, dhaifnya munjabir. Sehingga tingkatannya bisa hasan li li khairi hujjah berarti. Tapi kalau ternyata ada yang palsu itu yang datangkan oleh Muhammad, mungkin dari Abdullah anaknya atau mungkin dari Abu Bakar al qatini tadi itu. Paham gitu ya? Nah, kita lihat. Wa yablugh adadu ahaditsul musnad bil mukarrar Hadis yang ada dalam Musnad Ahmad tersebut dengan terulang-ulang, nah kurang lebihnya 40 ribu hadis. 4 ribu apa 4 ribu hadis, arba'ina alf hadis, 4 ribu hadis. film mukarrar dan kalau dihilangkan hadis yang terulang tadi, 3 ribu hadis, salasina alf hadis. Paham ya? nah Titiknya berapa sih itu? 4 apa Saya saya. Ulangi lagi ada yablughu ahadis dalam musnad dan jumlah hadis dalam Musnad Ahmad tersebut mencapai dengan terulang-ulang 40 ribu hadis. 40 ribu hadis ya. Dan dihilangkan pengulangannya 30 hadis. Paham ya? 30 ribu hadis. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Sabkulisan. lisan. Kita lihat. Sekarang pandangan para ulama mengenai hadis musnad bagaimana? Ara'ul ulama fi ahadis musnad. Pandangan para ulama di dalam mengenai hadis-hadis musnad lil ulama'i fi hadis musnad thalathatu ara. Pandangan para ulama mengenai hadis musnad, musnad Ahmad itu ada tiga pandangan. Al-awwal pertama, anna jami'a ma fihi minal ahadits hujjah. Semua hadis yang ada dalam musnad Ahmad itu hujjah semuanya. Semuanya hujjah. Tapi kalau dijumpai dhaif, dhaif munjabir namanya. Dhaif apa? Munjabir. Kalau ditopang lagi naik derajatnya menjadi apa hasan? Li khairi. Asan yang kedua, anna fihi sahih wa dhaif al-mawdu' yang kedua dia mengatakan bahkan dalam Mustad Ahmad itu ada yang hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu pun ada. Waqad dzakara Ibnu Jauzi fil Mawdu'at. Dan sungguh Ibnu Jauzi telah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, tis'atan wa ishrina hadisan minhu. Berapa ini berarti? 29 hadis yang yang yang palsu yang di Nah, barakallahu fikum yang terkandung dalam Mustad Ahmad disebutkan dalam nah kitab tersebut. Wa al Iraqi dan Iraqi menambahkan Nah barakallahu fikum alaihi menambahkan hadis tersebut yang palsu tadi itu tis'ata ahadits, 9 hadis. Berarti apa total? Berarti berapa? 29 tambah 9 berapa? 38 hadis. Nah, buat jama'aha fi juz'in dan dia atau beliau mengumpulkannya dalam satu juz. Nah barakallahu fikum. Asalis yang ketiga, anna fihi sahih wa dha'if alladhi yaqrub min al-hasan ini yang ketiga pandangan ulama yang ketiga, di dalamnya terkandung hadis yang sahih, dhaif, tapi dhaif apa? Dhaif yang mendekati pada hasan. Paham ya? Dhaif yang mendekati pada hasan. Dhaif Jabir namanya. Wa safi maudhu', gak ada yang palsu. Wa qad dhahaba ila hadzal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Dhahabi wal Ibnu Hajar wa Suyuti. Dan sungguh telah berpendapat dengan ucapan ini Syekhul Islam Al-Imam al zahabi Al-Hafidz Hajar, Al-Asqalani, was-Suyuti Qala qala Syekhul Islam dan berkata Syekhul Islam syartu Ahmad fil Musnad aqwa min syarti Abi Dawud fi musnad sunanih. Berkata Syekhul Islam, syaratnya Imam Ahmad di dalam musnadnya itu aqwa min syarti Abi Dawud. Lebih kuat daripada syaratnya Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Nah, wakat rawa Abu Dawud an rijalin a'rada anhum fil Musnad. Dan sungguh Imam Abu Dawud telah meriwayatkan di dalam sunannya dari beberapa perawi yang justru Imam Ahmad itu berpaling dari mereka di dalam musnadnya. Apa maksudnya? Jadi syaratnya lebih kuat itu loh. Nah, wakat syarat Ahmad fil musnad dan sungguh Imam Ahmad telah mensyaratkan dalam musnadnya ya yarwiya 'anil ma'rufin bil kadzib anda. Perhatikan baik ini. Imam Ahmad mensyaratkan hendaknya tidak meriwayatkan eh, tidak meriwayatkan dari perawi yang dia itu dikenal dengan dusta menurutnya. Maksudnya ya. Nah, jadi para perawi yang dia dikenal dengan berdusta, menurut Imam Ahmad jangan diriwayatkan hadisnya. Wa in kana fi dzalika ma huwa dha'if, walaupun na barakallahu fikum eh, pada prakteknya itu ada yang lemah, gitu loh istilahnya. Nah, barakallahu fikum istilahnya itu eh, pada kitab tersebut walaupun ada yang lemah, nah barakallahu fikum tapi bukan berarti palsu gitu loh istilahnya. Lemahnya itu lemah yang menjabir. Apa maksudnya ya? Lemah yang menjabir. Na'am barakallahu fikum. Thumma zada alaihi ibnu Abdullah wa Abu Bakar Al-Qati'i ziyadat. Kemudian anaknya Abdullah ini dan Imam Abu Bakar Al-Qati'i menambahkan dengan tambahan-tambahan dhammat ilaihi yang digabungkan di situ. Wa fiha nam katsirun al ahadits al-mawdu'ah. Ayo. Ternyata yang ditambahkan oleh Abdullah dan Abu Bakar Al-Qati'i tadi terkandung apa? hadis-hadis yang palsu. Nah, orang beranggapan fadhanna man la ilma indah Akhirnya orang yang tidak punya ilmu, eh, yang dia tidak punya ilmu di sisinya menganggap anna dzalika min Ahmad fi musnadih. Orang-orang akan beranggapan oh berarti ini yang ada ini berarti riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya itu. loh. Paham belum? Aslinya Musnad Ahmad itu kan murni dari Imam Ahmad. Ternyata ditambahi lagi oleh anaknya, digabungkan situ juga. Ditambahi lagi oleh Abu Bakar Qatini digabungkan situ juga. Orang-orang yang tidak punya ilmu, oh berarti ini yang hadis palsu ini juga Imam Ahmad yang punya. Padahal bukan Imam Ahmad. Paham ya? Punya siapa tadi? Abdullah atau Abu Bakar Al-Fatih tadi. Wa bima dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah taala yatabayyan annahu yumkin at-tawfiq bainal ara' ats Maka dengan penjelasan apa yang sampai oleh Syekhul Islam, nampaklah bahwasanya mungkin kita gabungkan, kita sinkronkan. Kita sinkronkan, kita gabungkan antara tiga pendapat para ulama tadi, tiga pandangan para ulama tadi. Faman qala adapun orang yang mengatakan inna fihi sahih wa dha'if, Bahwasanya ada mengatakan kalau seandainya dalam Mustad Ahmad itu ada hadis dhaif, ada hadis yang dhaif, la yunafil qaul bi anna jami'a ma fihi hujjah. Tidak apa? Tidak menghilangkan ucapan yang mengatakan semua di dalam Mustad Ahmad itu hujjah. Paham ya? Karena dhaifnya apa? Kita lihat. Li'anna dha'ifa idza sara hasanan li ghairihi yakun hujjah. Karena dhaif itu kalau menjadi hasan li ghairihi hujjah bukan? Hujjah. Paham ya? Naam. Dhaifnya mujabir. Wa man qala kalau ada yang mengatakan inna al mawdhu' Di dalam Ustaz Ahmad itu ada yang palsu juga. Kita katakan humila ala ma fi ziyadati Abdullah Abi Bakar Abi Bakar qati'i. Kita kebawa kepada makna mungkin saja ada yang palsu, cuman yang palsu ini yang bawa siapa? Abdullah anaknya atau Abu Bakar al-Qati'i. Na'am barakallahu fikum. Waqad sannaf al-Hafidz Ibnu Hajar kitaban sammahu dan sungguh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani siapa namanya? Ahmad bin Ali kitaban sebuah kitab semahu yang beliau menamakannya al-qaul nam al-qaul al-musaddad fil nam fil dhabbi anil musnad dhab dhib ucapan yang benar dan jujur eh, nam mengenai apa pembelaan terhadap musnad Ahmad Zakar fihi al-hadis, beliau menyebutkan dalamnya hadis-hadis alati hakam al-Iraqi 'alaiha bil wad' yang Imam Iraqi menghukum itu palsu. Wa adhafa ilaiha 15 hadisan dan beliau menyandarkan di situ menambahkan situ 15 hadis. Mimma dzakarahu Ibnu Jauzi yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam mawdu'at tadi. Tsumma ajaba anha hadisan hadisan. al Hafid kemudian menjawab satu persatu hadisnya itu. Jadi al Hafid membela gitu. al Hafid membela Na'am Mustan Ahmad wa aqama as-suyuti alaihi bima fatahu mimma dzakarahu al-Jauzi. Dan juga apa? Na barakallahu fikum. nam Al-Imam As-Suyuti juga mengkritik dengan apa yang terluputkan yang disebutkan Imam Jauzi dalam kitabnya. Wahya arba'ata asyara hadisan fi juz'in samma apa itu maksudnya ya? Nah, maksudnya Imam Suyuti juga termasuk yang membela Musnad Ahmad ini. Nah, beliau nah menyebutkan di situ 14 hadis di dalam satu juz kitab yang beliau nama Adzail al-mahad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dzail artinya ekor aslinya. Intinya itu apa? Intinya itu sindiran dan juga kritikan nah barakallahu fikum terhadap hadis-hadis yang terluputkan oleh Ibnu Jauzi tidak sebutkan dalam mauduatnya itu. Nah. Ya. Apa yang maksudnya itu Imam Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ada hadis yang dalam Ustaz Ahmad itu yang maudhu. Akhirnya beliau cantumkan dalam apa? Di dalam kitab beliau al-Maudu'at. Para ulama telah menyebut Ibnu Jauzi termasuk Nah, barakallahu fikum orang-orang yang mutasahilin. Paham ya? Jadi mereka nah menjuluki termasuk mutasahilin, maksudnya termasuk orang-orang yang bermudah-mudahan. Memasukkan hadis palsu dalam wudhu'nya padahal enggak palsu itu loh. Paham ya? Seperti itu. Kita tutup yang terakhir. Hadza wa qad tanawala al-ulama hadzal musnad bi tasnif alayh ma baina mukhtasar lahu wa syarih wa mufassir. Nah, wa mufassar wa murattab Penjelasan ini atau dan ini dan sungguh para ulama telah mengambil musnad ini. Nah, maksudnya itu ikut andil eh, nah melestarikan dan juga mengembangkan musnad ini bitasnif dengan karangan-karangan antara karangan yang ringkas eh, nah maksudnya meringkas musnad Ahmad diringkas gitu, mukhtasarnya musnad Ahmad diringkas, awalnya musnad Ahmad diringkas gitu saya Muslim aja juga ada mukhtasarnya. saya Bukhari juga ada mukhtasarnya. Paham ya? Nah, ada juga orang yang ikut andil melestarikan Musnad Ahmad ini diringkas sama beliau. Mukhtasar Musnad Ahmad. Ada yang syarahnya. Ada yang nah barakallahu fikum menjelaskannya. Ada yang mengurutkannya. Termasuk yang paling bagus min ahsaniha Al-Fathur Rabbani li tartib Musnad Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Nah, yang paling bagus kitabnya ini. Al-Fathur Rabbani. Nah, yang di dalamnya terkandung apa? Meng, peng, mengandung apa barakallahu fikum diurutkannya Mustad Ahmad bin Hamal Syaibani diurutkan. Alladzi alafahu Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Yang ngarang adalah Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Asy-syahir na'am bisaati. saati Ya, itu itu masyhurnya itu. Bisaati. saati Ja'alahu ja'alahu sab'ata aqsamin. Beliau menjadikan tujuh jenis atau tujuh macam. Ya, tujuh bagian lah, tujuh bagian gitu ya. Beliau menjadikan tujuh bagian. Awal yang pertama, kismut tauhid, jadi Musnad Ahmad itu diurutkan, disusun lagi menjadi tujuh bagian. Karena Musnad Ahmad tebal sekali kitabnya itu. Nah mungkin kalau atau belum lihat, lihat di maktabah atau perpustakaan jual kitab itu tebal kitabnya. Segini aja masih kurang. Tebal, pokoknya tebal. 20 jilid lebih itu. Paham ya? Tergantung cetakan tadi itu. Nah barakallahu fiikum. Kalau cetakan yang Musnad Ahmad yang cetakan terdahulu, Tabah Qadimah itu dijilid dengan kulitnya, kuat sekali ya. Nah barakallahu fiikum dan khotnya masih khot yang bisa dikatakan tulisan lama gitu loh. Nah, cuman Masya Allah bagus sekali. Sekarang mungkin cetakannya cetakan yang baru. Kita lihat. Pembagian pertama bagi ismu tauhid wa usuluddin. Pembagian pertama adalah mengenai ilmu tauhid dan juga usul dasar-dasar pokok agama ini. Wa akhiruha yang paling terakhir qismul qiyamah wa ahmal akhirah. Pembagian mengenai hari kiamat dan keadaan-keadaan akhirat. Keadaan-keadaan akhirat. Nah, barakallahu fiikum. Warattabahu 'ala al-abwab tartiban hasanan. Beliau mengurutkan berdasarkan bab-bab dengan pengurutan yang bagus. Wa atamahu bi wad'i syarhi alaih sama dan ternyata ada yang menyempurnakan dengan meletakkan syarahnya. Eh? Nah, meletakkan syarahnya terhadap Ustaz Ahmad tersebut dan beliau menamakan Bulughul Amani min Asraril fatwa Rabbani, masyaallah. Jadi kitab fatwa Rabbani ini, Al fatwa Rabbani yang dikarang oleh siapa tadi? Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Ini ternyata ada orang yang apa? Mensyarahnya lagi. Dinamakan Bulughul Amani min Asraril fathir Rabbani, wa huwa ismun mutabiq li musamma yang mana nama kita tersebut nama yang cocok dengan yang dinamai. Karena rahasia di balik fatwa Rabbani itu banyak sekali. Maksudnya rahasia hadis tersebut. Fa mufidun jiddan. Maka sungguhnya kita tersebut sangat berfaedah. Memberikan faedah minan nahiyatain. Dari dua sisi bayangkan. Faedahnya dari berapa sisi? Dua sisi. nah Al-hadisiyah wal fikhiyah. Faedah mengenai hadis dan faedah mengenai fikih. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta semesta alam. Adapun biografinya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin.